الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Para pendengar yang budiman di seluruh penjuru tanah air maupun mancanegara Semoga Allah mengaruniakan kepada kita Semoga Allah mengaruniakan kepada kita kesungguhan tidak mengenal setengah-setengah di dalam mendekat kepada Allah mendekat kepada penguasa segala kejadian penggenggam langit dan bumi penentu segala sesuatu tidak usah setengah-setengah All out saja Karena hanya Allah yang menguasai segala-galanya Segala kejadian Segala yang kita harapkan Segala yang kita takutkan Lari kepada selain Allah lari kepada sesuatu yang menyengsarakan diri kita Semoga pertemuan demi pertemuan kita membuat tujuan kita semakin jelas. Allah lah, ridho Allah, cinta Allah. Itulah yang dari waktu ke waktu kita pikir, kita cari, kita rindu, kita kejar. Mengapa? Karena siapa lagi selain Allah yang bisa menolong kita? makhluk la haula wala quwwata illa billah tiada daya tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah bergantung kepada makhluk berarti bersiaplah untuk sengsara tubuh boleh akrab dengan makhluk hati akrab dengan pencipta makhluk kita simak tadi tausiah sesudah sholat subuh kita patut merenungkan tentang adik-adik kita yang belajar SD, SMP, SMA, kuliah ada yang lulus dengan lulus terbaik ada yang lulus pas-pasan, ada yang tidak lulus. Padahal soalnya sama, kuliahnya sama, pelajarannya sama. Apa yang membedakan? Rupanya orang yang lulus dengan nilai terbaik dari awal sudah bertekad saya ingin lulus dengan nilai terbaik. Satu kata lulus Kata yang lain adalah nilai terbaik. Karena yang dipikirkan saya harus lulus ulangan ini, ujian ini dengan nilai terbaik. Saya harus lulus kuliah saya dengan waktu yang cepat, nilai terbaik. Selain lulus juga nilainya terbaik. Saya harus masuk SPMB, saya ingin lulus SMA dengan nilai yang bagus dan saya masuk nanti ke perguruan tinggi cita-cita saya dengan lebih mudah. Apa hasilnya? Orang yang golnya lulus dengan nilai terbaik, maka dia akan bersiap dari awal. Ketika kuliah, sekolah belajarnya sungguh-sungguh. Ketika mengerjakan PR dia sungguh-sungguh. Jadwal diatur supaya ilmunya banyak, latihannya terus-menerus. Dan hasilnya menjelang ujian semangat. Sedang ujian semangat, selesai ujian gembira. Nilainya bagus. Bandingkan dengan orang yang tidak punya motivasi lulus terbaik. Acuh. Ah, saya sih gimana bagusnya aja. Lulus ya yuk, nggak lulus ya tinggal ngulang. Bohong gitu. Belajar jarang, menjelang ujian stres, ketika ujian panik, selesai ujian depresi tidak lulus saudaraku sekalian SD ke SMP begitu SMP ke SMA juga begitu SMA ke kuliah ujian kuliah tiap semester diuji selesai kuliah mau bekerja di tes, masuk tentara Mau naik pangkat, seleksi lagi. Ujian, ujian, ujian. Lalu kapan kita berhenti ujian? Tampaknya tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itulah bukan ujian yang menjadi masalah kita. Yang menjadi masalah kita adalah kita punya goal seperti apa dalam hidup ini. Apakah kita ingin golnya lulus terbaik? Golnya itulah yang menentukan semangat. Saya ingin menjadi orang yang dicintai Allah, disayangi Allah, diridhoi Allah. Itu puncak. Nah, kalau prestasi tinggi ya maaf saja, jangan leha-leha. Kita harus sangat siap bahwa ujian demi ujian akan datang dan goalnya adalah prestasi tertinggi. Bagaimana supaya kita mendapatkan goal yang paling bagus minimal lima at satu tekad kuat saya harus lulus dengan nilai terbaik saya harus sekuat tenaga menjadikan tiap ujian mengangkat derajat saya di hadapan Allah. Udah tekad ini harus membara. Tidak ada tekad, tidak ada kemampuan. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Semua masa lalu kita kita ingat-ingat dan mohonkan ampun. Kalau berkaitan dengan manusia, mintakan maaf. Kalau berkaitan dengan harta, ganti hartanya. Kalau kita pernah mukul orang, suruh dia. Kalau mau mukul kita, tapi jangan terlalu keras. Kalau berkaitan dengan manusia, minta dihalalkan. Minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada manusia. Tobat. Tobat ini mutlak harus kita lakukan karena penghalang dari pertolongan Allah adalah dosa-dosa kita. Doa minta hujan taubat. Nabi Yunus dicemplungkan ke dalam air laut, dimakan ikan, lolosnya dengan taubat. Keluar dari perut ikan, keluar dari laut, keluar dari gelapnya malam, la ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akui Orang tobat tidak boleh gembira dengan dosa-dosanya. Cara tobat satu menyesal, menyesal. Yang kedua mohon ampun. Yang ketiga sekuat tenaga menutup pintu jalan untuk tergelincir kembali. Allah menyukai orang yang bertobat lebih daripada sukanya orang yang kehilangan kuda dan perbekalannya di hutan belantara lalu bertemu orang begitu gembira Allah sangat bergembira melihat manusia bertobat oleh karena itu jangan meremehkan orang yang bertobat karena boleh jadi kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang taat dan tidak pernah merasa punya dosa tidak mau tobat tiga satu apa tekad yang kuat dua perbanyak tobat tiga tinggalkan maksiat jauhi maksiat ingin ditolong Allah mulai sekarang tutup semua pintu masuk maksiat maksiat apa saja mata jaga dari hal yang tidak disukai yang halal boleh dilihat yang tidak halal hmm. gambar-gambar tayangan-tayangan orang yang lewat di jalan Hah, tidak godul basal. saya ingin pertolongan Allah jaga pandangan kecuali yang halal dipandang. Tapi ah, itu ada yang mandi di sungai. Bolehkah dilihat? Ah, kalau itu boleh. Ya. Oh, tapi hadirin. Kalau manusia jangan. Apa sih untungnya lihat-lihat yang tidak halal, kelengar sendiri. telinga stop tidak mau maksiat saya tidak mau mendengar aib kejelekan cari yang manfaat lagu apa nih lagu nambah soleh nambah dosa ganti dengan yang manfaat Sklaik ku belai mesah Tuhan dosaku menggunung tinggi ah bagus banget sudah beli belum kasetnya? Cari saja yang bisa bikin tobat. Mulut top. Berbahagialah bagi orang yang tidak banyak bicara. Bersiaplah menanggung malapetaka bagi orang yang banyak bicara tak berguna. Beruntung orang yang sedikit bicaranya dan benar setiap perkataannya. Manfaat kaulan tadina waspada orang yang tukang ngobrol orang yang comel orang yang tukang gibah orang yang menyebar fitnah waspada tidak akan meleset kecuali kembali petaka kepada dirinya tidak ada yang mencelakakan diri kita kecuali maksiat yang kita lakukan sendiri jadi ngobrol itu enak tapi tinggal tunggu waktunya. Semua obrolan dicatat oleh malaikat, didengar oleh Allah yang maha mendengar. Dan catch and carry suatu saat mesti akan kembali. Maka saya kagum betul kepada yang tukang ngobrol itu. Segala diobrolkan. Bagaimana mungkin dia harus memikul setiap kata yang diucap. Silakan bicara faliyakul khairan au liyasmut. Berkata baik, benar atau diam. Walaupun tahu tidak usah disampaikan kalau tidak perlu dan tidak sesuai waktu. Jauhi maksiat Makanan pastikan halal, halal. Tidak boleh ada yang masuk ke perut yang kita ragu-ragu. Harta untuk nafkah keluarga pastikan halal. Jangan sampai memberi makan, pakaian kepada keluarga yang tidak halal. Bersih. Pikiran jangan maksiat. Jangan ngeres-ngeres hati apalagi bersih sekuat tenaga. Ah. Tekad kuat. Perbanyak tobat. Jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat. Sing-singkan lengan, rawer rawe rantas, malang-malang putung. Ayo kejar yang paling utama. Jangan mau tertinggal sholat berjamaah di masjid. Di masjid juga jangan mau di belakang. Cari saf yang paling utama. Quran baca. Lima cinta masih ingat? Cinta Al-Quran. Baca lebih banyak. Pahami lebih baik. Amalkan. Sholatnya perbaiki. Kualitas. Kuantitasnya juga saum, sedekahnya, cinta masjid, lima cinta itu masih ingat, cinta Quran, cinta sholat, cinta saum, cinta sodako, cinta masjid. All out sekarang, pokoknya kualitas ketaatan kita kepada perintah Allah tingkatkan. Apa yang Allah suka, buru saja. Apa yang Allah tidak suka, jauhi. Dan yang kelima, tebarkan manfaat. Tenaga, waktu, pikiran, ilmu, harta. Pokoknya di mana kita ada, berbuat, berbuat manfaat dan ikhlas. Lakukan yang benar dengan cara terbaik, lupakan Lakukan hal yang benar dengan cara terbaik. Lupakan, cukuplah Allah. Jangan mengharap dihargai, jangan mengharap dibalas budi, bahkan tidak perlu berharap diterima kasih sekalipun. Jangankan balas budi, terima kasih saja tidak usah kita pikirkan. Para pendengar yang beriman, kita akan mengarungi hidup. Ujian demi ujian akan tiba. Makin tinggi kedudukan, makin besar hempasan terpaannya. Tinggi pohon, angin makin kencang berhembus. Tapi karena andalan kita bukan kekuatan kita, andalan kita adalah pertolongan Allah dan Allah menguasai langit dan bumi jangan gentar jangan takut mudah-mudahan lima at tadi akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita semua baiklah kita lanjutkan <laughs> ini sia-sia hadirin bagaimana ini semangat tidak jangan pernah lari dari masalah sepanjang kita di jalan Allah. Yang paling penting dari sebuah masalah adalah goalnya. Ridho Allah. Apa cirinya? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Kuncinya adalah bagaimana nih berubah tidak dari waktu ke waktu kita semakin lebih baik dalam pandangan Allah. Kalau kita sama saja khasirun, rugi nih. Kalau kita lebih buruk sesudah ujian, halikun, celaka. Maka harus terjadi perubahan dari hari ke hari menjadi lebih baik. Insya Allah. Kalau kita sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah berjanji Allah pun jauh lebih sungguh-sungguh menuntun jalannya. Jadi agar kita ditolong Allah, kita harus all out dan Allah pun akan memberikan lebih dari apa yang bisa kita perjuangkan. Ada sebuah syair Bila selangkah ku rapat padamu Seribu langkah Kau rapat padaku Oh itulah Sebuah syair <clears throat> Dan bukan penyanyi Sembet Maafkan hadirin Lima as Satu apa? Ikat kuat Dua Perbanyak tobat Tiga Jauhi maksiat Empat Tingkatkan taat Lima Tebarkan manfaat Coba kalau kita ikhlas jalani semua ini hanya karena Allah, hanya Allah. Tidak ada yang lain yang kita tuju Bukan pujian manusia Bukan penghargaan Bukan pula ucapan terima kasih Wah insya Allah Mudah-mudahan kita ditolong sehingga menghadapi ujian tenang dan lulus dengan baik